jadi salah paham. Kalau ulama saja yang membaca kitab ulama yang lain sempat terjadi salah paham, bagaimana yang bukan ulama? Tentu akan lebih parah lagi. Kalau untuk diri sendiri Sebab kalau salah terkena untuk dirinya sendiri. Jadi kaidahnya seperti ilmu dapat diambil dengan belajar bersama guru, dapat diambil melalui ki, kitab. Mengambil ilmu dengan guru itu sangat mudah. Tidak terlalu berat. Dan kita akan senantiasa diluruskan mengambil ilmu dengan kitab belajar ya? walaupun ini bisa tetapi lebih berat dari yang pertama ya? yang paling bagus adalah dua-duanya dua-duanya sehingga kita paham dan terutama kita memiliki kawaid kaidah-kaidah dan dawabitnya ketetapan dan ketentuannya sehingga kita tidak menyimpang sehingga kita tidak menyimpang apalagi sampai ter uh, tersesat ya yeah? Sebetulnya simple saja, mudah saja. Antum baca kitab, nggak paham, antum tandain, tanya, atau dites. Ini kitab. Benar tidak pemahaman saya begini, begini, begini, begini? Oh salah. Ah tahu, ya salah. Sebetulnya yang dimaksud itu begini, tidak seperti itu. Ya? Nah begitu. Akhirnya karena dalam membaca kitab itu seorang harus mampu membaca, bisa membaca. Antum semua bisa membaca bahasa Indonesia. Kita semua bisa membaca bahasa dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, paham. Pa paham. Yang ketiga, hafal. Jadi cara-cara kita mempelajari ilmu dari kitab. Bisa membaca, kalau dalam bahasa Arab bisa membaca. Kalau bahasa Indonesia semua bisa. Kecuali ada beberapa kata dari bahasa-bahasa yang susah. Bisa dilihat di kamus <laughs> mungkin. Karena kadang-kadang pengarang ingin nampak keren bahasanya, bahasa padahal dia sendiri nggak tahu. Yang terbaik adalah kita mempergunakan bahasa Indonesia apa adanya. Saya kita itu lebih mengena untuk atas, tengah, dan bawah. Kalangan atas, menengah, atau bawah. Kalau kita mempergunakan bahasa yang terlalu ini, mungkin untuk menengah atas. Tapi bawah yang terbanyak, sangat sulit. Karena tujuan menulis adalah untuk dipahami oh, orang bukan untuk kerennya bahasa tapi bagaimana orang itu paham ah, itu bagus nah kita bisa membaca kedua kita paham paham nah ini dia ini ilmu al-fahamu al-ilmu al-fahamu paham yang ketiga al-hibmu hafal hafal apa Ustaz letter lock kan gak mungkin kita letter lock hafal Fathul Bari enggak hafal isi kitab ini, apa-apanya. Sehingga kalau dites, terangkan sekitab. Ada bawa kitab di sini? Ada yang bawa kitab antum? Hah? Mana dia kitab? Ada bawa kitab gak? Kecil. Ayo nggak usah takut. Hah? Nah, ini dia. Ini kitab. Ya. Kita bisa bacanya. Kalau ini tentu perlu disyarahkan. Kalau itu saya buat majelis ini. Ya. Kalau tidak hadir begitu saja, tentu hanya sebagian. Apalagi bagi mereka yang masih asing. Tentu bagi ikhwan yang memang sudah terbiasa, tidak asing. Barangkali 50% lebih ke atas sudah paham. Tapi bagi yang baru tentu perlu tapi satu masukan yang sangat besar sekali bagi mereka sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mereka akan bertanya kita mampu membaca paham paham apa isi kitab ini kadang-kadang kita mampu membaca tapi nggak paham kasihkan kepada saya kitab-kitab ilmu kedokteran taruh di sejajar saya tentu sanggup membacanya Ketika saya ditanya, paham Ustaz? Nggak paham saya. Karena saya memasuki satu cabang ilmu yang di luar kemampuan saya. Dari situ kita jangan semua kitab baca ini, baca ini. Ada sebagian ikhwan tahu-tahu sudah baca kitab yang sebetulnya bukan bacaan dia. Belum sampai. Belum sampai ilmunya. Akhirnya dia memaksakan diri. kalau masa dikit merasa sudah paham, akhirnya kepalanya menjadi Hah? <laughs> kepalanya menjadi menjadi besar kepalanya menjadi besar apa maknanya besar ke besar kepala besar kepala apa maknanya sombong sehingga merasa mampu akhirnya dengan demikian lalu dia buka majelis kalau sudah buka majelis, jawab. Ma ada pertanyaan, faftau bi ghairi ilmin. Itu yang dimaksud hadis yang tadi di antaranya. Eh, enggak paham. Kalau baca saja saya sanggup, pegang saya. Orang kalau yang nggak tahu saya bawa kitab kedokteran, pakai baju putih, wah dokter nih. Iya kan? Dokter. Yang nggak tahu saya, nggak kenal saya, saya bawa kitab ini. Lalu buka di depan dia. Wah, ini dok. Jangan ngomong saya. Ngomong 40 kata ketahuan saya. ini. iya kan? Diam saja. Terus saya catat ini. Nah, lalu buka seminar. Berapa menit saya bisa mempertahankan kebohongan saya? Gak sampai beberapa menit para dokter yang hadir sudah tahu. Oh, ini orang kedap. dusta nah, eh, lihat. saya mampu baca beli saja di toko buku atau yang bajakan-bajakan eh, banyak dijual di sebagian daerah kita Jakarta tapi nggak paham al ilmu al -fahm. nah untuk mencapai kepada pemahaman ini apabila kita tidak mempunyai kawaid dan doa, sangat pelik sulit, sulit dan banyak terjadi salah paham. Apalagi kita membaca ulama-ulama yang besar dan menjelaskan tentang hadis. Lalu kita kata oh, hadis ini sahih, hadis sahih. Padahal bukan kita yang sahihkan para ulama. Maka kita tampil sahih, daib sahih, daib sahih, daib Membuat orang kagum. Dan semakin kita kagum terhadap diri kita. Akhirnya ijab binapsi. Takjub terhadap diri. Karena itu harus bertahap sehingga hati juga tidak jemu maka Imam Al-Bukhari memberikan bab mengajarkan ilmu sepekan sekali agar apa? agar orang tidak jemu tidak bosan lain yang sudah terbiasa lain anak-anak yang memang sekolah setiap hari Nah apabila kita telah paham kemudian dites tanya bagaimana ini kitab satu persatu masukkan ke sini al ilmu fi sudur apa apa isi kitab ini isi kitab ini adalah tentang i'tiqad aqidah yang ditulis oleh al-imam Ibn Abi Hatim dan di uh, apa namanya yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi